Ini adalah sebuah ibadah yang mulia. Ibadah yang memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Namun hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping ibadah ini mulia, namun ibadah ini pun harus ditekuni dengan atau harus ditekuni dengan durasi waktu yang cukup lama. Ibadah ini tidak boleh lepas dari genggaman kita selama nyawa masih ada di badan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau mengatakan ma'al maqbarah ila maqbarah. Ketika ada seseorang bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullah taala, Mengapa beliau masih belajar? Mengapa beliau masih memegang pena padahal beliau sudah menjadi seorang imam? Beliau sudah menjadi panutan umat. Beliau sudah menjadi ahli fatwa. Namun mengapa masih belajar? Beliau mengatakan, aku akan tetap belajar bersama penaku ini sampai aku masuk ke dalam kubur. Kenapa demikian? Karena menurut ilmu ibadah dan apabila kita berbicara tentang ibadah, kita ingat surat Al-Hijr ayat terakhir wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai kapan? Sampai dua tahun atau sampai tiga tahun? Tidak. Allah mengatakan sampai datang kematian. Nah, karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang diberikan taufik untuk datang ke majelis ilmu namun ia tidak bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama. Banyak orang-orang yang sudah tertentu sehingga melangkahkan kaki namun ia tidak bisa istiqomah sampai nyawa meregang dari tubuhnya. Mana karena itu, kita memerlukan materi, kita memerlukan kajian untuk kembali mengobarkan semangat kita untuk menuntut ilmu agama. Kita harus mendengar nasihat-nasihat para ulama bagaimana kiat-kiat mempertahankan semangat, kiat-kiat dalam menjaga keistiqomahan, kiat-kiat agar langkah kaki ini terus berjalan sampai kita meninggal dunia. Kenapa demikian? Karena menuntut ilmu agama adalah pintu gerbang menuju ibadah-ibadah yang lain. Kita tidak akan bisa sholat, kita tidak akan bisa puasa dengan benar, kita tidak akan bisa berhaji, kita tidak akan bisa membayar zakat tanpa ilmu, dan innamal ilmu tapi Nabi SAW mengatakan sesungguhnya ilmu itu hanya kita didapatkan dengan cara dipelajari. karena itu ketika kita berhenti dalam menuntut ilmu agama, secara otomatis ini akan berdampak pada sholat kita, berdampak pada puasa kita, berdampak pada haji kita, berdampak pada zikir kita, berdampak pada urusan-urusan rumah tangga kita, karena kita tidak akan mungkin bisa menjadi suami yang baik. Kita tidak akan mungkin bisa menjadi istri yang baik. Kecuali dengan mempelajari ilmunya yang berakar dari Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis Nabi kita Allah Alaihi Oleh karena itu hadirin dari rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semangat ini harus tetap berkobar, hasrat ini harus tetap kita jaga. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang nasihat para ulama kita bagaimana mengorbankan dan menjaga api itu agar tetap berkobar di dalam jiwa kita. Apa kiat-kiatnya sehingga kita bisa istiqamah, sehingga kita bisa bertahan, khususnya di kehidupan yang penuh dengan fitnah ini, penuh dengan tantangan ini, penuh dengan kemerosotan iman dan moral ini. Mari kita simak apa yang dikatakan oleh para ulama kita dalam menjaga semangat kita dalam menuntut Niat yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar semangat itu tetap berkobar. Agar hasrat itu tetap menancap dengan kokoh di dalam jiwa kita. Niat yang pertama agar kita tetap rajin menuntut ilmu agama, kita harus sering-sering mengkaji tentang keutamaan-keutamaan menuntut ilmu agama kita harus mengkaji, kita buka lagi buku-buku para ulama yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu agama, tentang fadilah duduk di majelis ilmu, tentang apa yang kita dapatkan saat kita meluangkan waktu, saat kita mencurahkan tenaga dan energi dalam rangka mengkaji firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena manusia adalah makhluk yang unik hadirin sekalian Manusia tidak akan tertarik mengerjakan sesuatu kecuali ia yakin itu menguntungkan dirinya. Kalau dia merasa itu tidak menguntungkan, maka dia tidak akan mau menghabiskan waktu, mencurahkan tenaga untuk menekuni bidang tersebut. Iya atau tidak? Oleh karena itu ketika seseorang ingin bekerja, apa perhitungan utamanya? Gaji atau salari. Kenapa? Karena kalau tidak ada gajinya, atau masih mau menekuni pekerjaan tersebut apa tidak? Tidak, saya kan bukan volunteer Ustaz. Saya bukan eh, Orang yang suka relawan saya bekerja untuk mendapatkan keuntungan. Begitu juga dalam bidang-bidang yang lain. Ketika kita merasa hal itu tidak menguntungkan kita, maka kita tidak akan tertarik untuk menekuninya. Ketika kita tidak merasa menuntut ilmu, mengaji di masjid yang mulia ini tidak menguntungkan dunia dan akhirat kita, maka kita tidak akan tertarik untuk mengkaji ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin mengkaji ilmu agama, dengan tetap semangat, dengan tetap istiqamah, dengan tetap menjaga ad, tetap menjaga bar di dalam dirinya. Dia harus mempelajari dan harus menekuni dan dia harus ulang dan ulang kembali ayat-ayat atau hadis-hadis tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Karena semakin kita yakin bahwa amalan ini penuh dengan keutamaan, penuh dengan keuntungan, maka kita akan istiqamah dalam mengerjakan ilmu dan kita tahu bersama, penuntut ilmu agama memiliki banyak keutamaan, banyak keuntungan. Dan barang siapa yang ingin mengkaji secara sangat dalam, silakan buka misalnya buku Al-Imam Al-Qayyim yang berjudul Miftahid dari Sa'adah. Salah satu buku yang didaulat sebagai salah satu buku baik yang membicarakan tentang keutamaan-keutamaan untuk ilmu. Dan di antaranya hadirin dari Rahmati Allah SWT menuntut ilmu agama adalah amalan yang begitu luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih disahkan oleh Imam Albani dalam sahih jamak sahih targhib wa tarhib man ghada ila masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka'ajri hafin sama hajar mari kita simak hadis yang mulia ini ketika Nabi SAW bersabda barang siapa yang berjalan menuju sebuah masjid. La yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima. Ia tidak memiliki tujuan, ia tidak memiliki motif kecuali mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan tersebut. Kecuali mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah atau mengajarkan Al-Qur'an dan Sunnah tersebut. Dia tidak memiliki tujuan kecuali apa? Menuntut ilmu agama. Apa pahalanya dari sekalian? Kalau bukan sederhana maka itu ia akan mendapatkan pahala ibadah haji dan hadiah kurban Allah. Pahalanya haji. Kalau kita tidak mau buka, kalau kita tidak mau melarang, kalau kita tidak punya waktu. orang Indonesia harus menunggu 15 tahun sekarang untuk bisa berangkat haji. Di Cirebon antriannya sudah sampai berapa tahun? Nah, Cirebon berapa? 10. Nah, 10 tahun. Di Jakarta hampir 15 tahun. Belum lagi Jawa Timur. Artinya, kita punya uang sebanyak apapun, Apabila kita daftar haji reguler, nggak akan bisa berangkat tahun ini. karena ah, itu, kita suci, kita ingin mendapatkan pahala mengerjakan ibadah haji, kita ingin mendapatkan pahala taubat, kita ingin mendapatkan pahala kaki, kita ingin mendapatkan pahala ta'aluk. Namun Allah belum memanggil kita atau antrian masih sangat panjang, maka hendaklah kita memanfaatkan amal ibadah yang ada di sekeliling kita, yang ada di lingkungan kita, dengan pahala yang sama dengan pahala ibadah haji. Ibadah yang sudah kita amalkan ini murah meriah hari ini. Kalau haji, antum harus bayar berapa? Bapak-bapak harus bayar berapa? Bayar berapa? 35 jutaan. OLH 35 jutaan Coba ingat-ingat. Tadi dari rumah ke masjid ini berapa juta Berapa juta? 3 juta? Subhanallah. Satu liter bensin. 10 ribu. Bahkan ada yang nebeng. Nebeng bahasa Cirebon bukan? Iya, iya. ya, dan pahalanya ibadah haji. kalau kita benar-benar ingin berangkat mencari pahala kalian aja tarik uang saya, yang penting ngaji aja. Apakah seperti itu juga? Enggak. Karena camkan baik-baik Nabi mengatakan karena lahu ka'ajri hajin jatuh. Maka dia akan mendapatkan pahala ibadah haji dengan haji yang sempurna, bukan menggugurkan kewajiban ibadah haji. Perlu kita bedakan antara mendapatkan pahala ibadah haji dan menggugurkan kewajiban haji. Dua hal yang berbeda. Haji tetap harus kita jalankan minimal sekali dalam seumur hidup. Tapi di samping itu sambil menunggu, sambil menunggu, sambil menyisihkan sebagian gaji atau harta, haji tadi menuju makanan. Langkahkan kaki kita. Semangatlah diri menjelang ini sebuah hadis yang harus menjadi oleh-oleh saat kita pulang ke rumah Nabi. Tuh Nabi mengatakan pahala kita saat kita ngaji seperti detik ini apa? Pahalanya apa? Kok lemes banget ya? Aku udah sarapan loh. Haji kok semangat. Pahalanya apa? Pahalanya ibadah. Berarti pulang dari masjid ini gelarnya apa? gelar nggak penting gelar kan? tidak penting Nabi nggak pernah pakai gelar haji Muhammad yang penting pahala jadi jangan ada yang ngaku-ngaku nah. Allah kalau tidak ada keutamaan kecuali yang satu ini sudah cukup bagi kita untuk menuntut ilmu agama belum lagi menuntut ilmu agama hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tanda cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah parameter, ini adalah tolak ukur cinta atau tidak dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta atau tidak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu sekalian cinta kepada Allah dan Rasulnya apa tidak? Yang nggak cinta katakan, yang nggak cinta. Semuanya cinta, maka harus tenang. di dalam menuntut ilmu agama. Loh, hubungannya apa Ustaz? Saya akan berikan ilustrasi sederhana dalam hal ini. Apabila ada seorang wanita yang sedang jatuh cinta, jatuh jatuh yang paling enak kan jatuh cinta. Dia jatuh cinta dengan suaminya. Jadi bukan cinta terlarang cinta cinta yang halal dan suaminya sedang zina selama dua tahun di sebuah negeri. Lalu tiba-tiba ia mendapatkan sepucuk surat dari suaminya. Ini wanita sedang jatuh apa tadi? Jatuh cinta. Ketika ia mendapatkan sepucuk surat dari suaminya tersebut, mungkin bertanya kepada diri Kira-kira surat itu langsung dibaca atau ditaruh lemari baju kalau ingat dua bulan lagi baru dibuka nah, langsung dibaca apa enggak? ibu-ibu di belakang langsung dibaca langsung maka dia akan baca kata demi kata kalimat demi kalimat koma demi koma titik demi titik paragraf demi paragraf hingga hatam lah suratnya setelah ia menghafalkan surat itu, ia akan pulang kembali dari Bahkan bacaan yang kedua lebih direnungi, lebih diresapi, lebih ditadaburi. Begitu selesai, ia simpan di tempat yang aman. Kalau perlu besok ke tukang fotokopi di nanti, biar nggak rusak. Kira-kira seperti itulah orang yang sudah jatuh cinta lalu mendapatkan surat dari orang yang dia cintai. Sekarang coba kita renung, kita cinta atau tidak dengan Allah? Allah memberikan surat tidak kepada kita di ini ya? Gak, gak pernah merasa dikasih surat sama Allah. Surat apa? Al-Baqarah. Surat Al-Fatihah. Allah berikan pesan-pesannya di balik surat-surat itu. Saya ingin bertanya kepada bapak-bapak ibu sekalian yang mengaku cinta kepada Allah. Tadi kan semuanya mengaku cinta ya. Sudah berapa ada berapa surat yang Allah berikan kepada kita? Orang yang jatuh cinta nggak mungkin salah dalam menebak Quran. Nah, berapa surat? surat. Sudah dibaca belum? Kok senyum Senyumnya penuh makna. Alhamdulillah penerimaannya. Pertanyaan saya berikutnya, paham apa tidak? Nah, belum paham. Kita kembali ke ilustrasi di atas. Apabila si wanita itu mendapatkan surat dari kekasihnya, dari suaminya, ternyata suaminya menulis surat tersebut dengan bahasa yang tidak ia pahami karena dinasnya misalnya di Jeddah pakai bahasa Arab. Istrinya nggak paham bahasa Arab. Kira-kira tuh istri pasrah begitu saja atau dia akan tanya teman yang paham bahasa Arab untuk menerjemahkan atau mentranslate surat itu. Kira-kira apa yang dilakukan istrinya? Dia akan cari orang untuk menerjemahkan dan mentranslate. Itulah insting nurani sikap orang yang sedang jatuh cinta. Begitu juga dengan orang yang mengaku cinta kepada Allah. Lalu ketika ia membaca Al-Quranul Karim, ia tidak paham makna, pesan, ajaran yang Allah turunkan kepada dia. Maka dia tidak akan mungkin pasrah. Dia tidak mungkin diam. Dia akan mendatangi majelis taklim dia akan mendatangi sebuah kajian untuk mengkaji apa yang Allah inginkan darinya dan apa pesan-pesan Allah terhadap dirinya. Inilah makna dari perkataan Abdullah bin Mas'ud ketika beliau mengatakan man kana yuridu an ya'lam mada hubbihi lillah fa'rif nafsahu 'ala Quran. Barang siapa yang ingin mengetahui sejauh mana ia cinta kepada Allah, maka coba dia tinjau dirinya seperti apa dia memperlakukan Al-Qur'anul Karim. Kalau dia tidak punya waktu untuk mengkaji, membahas, mempelajari tafsirnya, maka cintanya perlu dipertanyakan. Saya akan berikan contoh yang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Apabila ada seorang suami yang menikah dengan istrinya selama 10 tahun. Menikah dengan istrinya selama 10 tahun dan ia cinta dia mengaku cinta kepada istrinya setiap ketemu orang dia katakan pak saya cinta dengan istri saya ketemu pak rt dia bilang pak rt saya cinta dengan istri saya ketemu bosnya dia bilang bos saya cinta dengan istri saya ketemu teman kerjanya dia katakan saya cinta dengan istri saya nikahnya udah berapa tahun 10 tahun lalu kita tanya ke orang tersebut pak bapak benar cinta dengan istri bapak oh iya saya cinta sekali dengan istri saya Nama istri bapak siapa? Wallahu taala Dia nggak tahu nama istri. Nikah berapa tahun? 10 tahun. Makanan kesukaan istri bapak apa? Uh, saya SMS dulu ya. Tidak tahu juga makanan kesukaan. Hadirin sekalian, ya. siapa di antara kita yang percaya dia benar-benar cinta pada istrinya? Percaya tidak Hah? Ibu-ibu percaya? Pertanyaan yang menggelitik benar-benar Saat coba kita tanya pada diri kita, sudah berapa lama kita jadi hamba Allah? Ada 10 tahun. Tapi kayaknya nggak ada kalau penampilannya seperti ini. Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, Pertanyaan saya sederhana. Sudahkah kita tahu nama-nama Allah? Ya Allah. Ngaku cinta kepada Allah nggak tahu nama-nama Allah. Masih pantaskah kita dikatakan pencinta Allah? Tadi kita yang mengatakan saya nggak percaya Pak Ustaz. Ada suami ngaku cinta kepada istrinya, usia pernikahan 10 tahun, nggak tahu nama istrinya. Pertanyaan kita sederhana. Kita sudah jadi hamba Allah 30 tahun. Sudahkah kita mengetahui? Kalau belum tahu, sudahkah kita mempelajari asmaul husna? Sudahkah kita mempelajari asma asmaul sifat? Katanya cinta. Kok gak tahu dan gak ada rasa tertarik untuk mengkaji nama Allah? Di antara kita ada yang menjadi umat Nabi 20 tahun, betul begitu. 30 tahun, ada yang 40 tahun jadi umat Nabi SAW. Pertanyaan sederhana, sederhana saja. Sudah tahu belum makanan kesukaan Nabi SAW? Nah, makanan kesukaan Nabi apa? Kurma, kita tahu kurma. Bahkan di Nah, kita sudah pada suara. Ini kan sederhana loh. Tapi menunjukkan bagaimana cinta seseorang kepada Allah Jadi misalnya tidak ada yang lebih menyenangkan bagi orang yang sedang jatuh cinta kecuali bersama dengan kekasihnya. Tidak ada yang lebih menyenangkan bagi orang yang sedang jatuh cinta kepada Nabi SAW kecuali berada dengan sunnahnya, kecuali berada dengan hadisnya, kecuali bertimpuh dalam mengkaji ajarannya. Oleh karena itu Ibu Mubarak itu kalau lagi libur begini itu jarang keluar rumah hadirin sekalian. Lalu pernah ditanya oleh beberapa temannya, emangnya antum nggak bosan apa mengunci diri di dalam rumah? Apa kata Ibu Mubarak? Wa kaifa astauhishu wa ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Bagaimana aku bisa bosan Bagaimana aku bisa jenuh sedangkan aku bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sahabatnya? Apa maksudnya? Aku bersama sunnah Nabi dan akar-akar para sahabat Rasulullah Gak mungkin orang yang jatuh cinta itu bosan membaca surat dari pihak yang dia cinta. Tidak mungkin orang yang jatuh cinta tidak tertarik mempelajari kehidupan dari orang yang dia cinta. Ketika kita jatuh cinta, atau pernah jatuh cinta enggak? Pernah jatuh cinta? Enggak pernah. Menderita sekali di pantai. Kalian di sini pernah jatuh cinta? Pernah. Berarti sekarang udah enggak lagi. Ketika kita jatuh cinta, kita penasaran dengan orang tersebut. Kita enggak waktu jatuh pertama kali jatuh cinta dengan istri kita kan penasaran. Masa kita enggak penasaran dengan pasangan Ini keutamaan besar Pembuktian betapa Dalamnya cinta kita kepada Allah dan Rasulnya Hadirin yang dirahmati oleh Allah Di antara keutamaan menuntut ilmu agama Bahwa menuntut ilmu agama adalah jalan pintas menuju surga Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan jalan jalannya menuju surga. Ingin masuk surga nanti? Siapa ini? Jangankan yang suka ngaji begini pelaku maksiat saja kalau ditanya pengen masuk surga jawabannya apa? Ini ada seseorang laki-laki baru keluar dari hotel melati, habis zina dia. Ditanya, "Pak mau masuk surga nggak? Jawabannya apa? Mau. Siapa yang mau masuk surga? Tapi mari kita berbicara tentang fitrah manusia. Manusia itu punya fitrah aja. Ketika dia menginginkan sesuatu, dia akan berusaha mendapatkannya secepat mungkin melalui jalan sepintas-pintasnya dan waktu yang tertingkat-tingkatnya, Iya atau tidak? Nah. Ingat nggak waktu istri kita naksir sebuah gamis? Mereka minta belinya hari ini atau bulan depan? hari ini. saat antum mau ke Jakarta ingin bertemu anak antum di Jakarta atau bapak-bapak dan hadirin sekalian kerja di Jakarta, keluarga di Cirebon. Dalam kondisi saat ini, ketika rasa rindu kita sudah berada di ubun-ubun kepala, sudah enam bulan tidak pulang, kita sudah ingin bertemu dengan istri kita, memeluk anak kita, saya ingin bertanya, mana yang kita pilih, pantura atau naik kereta? Naik, lewat pantura atau naik kereta? Nah, kenapa? Lebih pintar, lebih cepat. Kalau pantura 8 jam sekarang, bukan tadi kemarin saya dengar bisa 20 jam. Kalau kereta 3 jam, pintar. Nah begitu juga, kalau Jakarta Cirebon saja kita cari jalan pintas, kok masuk surga pengennya muter-muter gitu. karena Surga cari jalan pintas. Dan Nabi sudah memberikan kuncinya kepada kita. Nabi sudah memberikan kiatnya kepada kita. Man salaka tariqan yantamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan pintaskan, singkatkan perjalanan menuju surga. Oh dia orang yang tidak ngaji Oh orang yang tidak mau belajar di agama Yang tidak punya waktu untuk pengajian Nah ini jalan pintas menuju surga Allah akan mudahkan Apabila kita mempelajari ilmu tersebut Lalu kita amalkan dalam kehidupan kita Di antara keutamaan menuntut ilmu agama bukan untuk ilmu agama lebih mahal lebih tinggi lebih berharga daripada harta dunia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan analogi yang menarik dalam masalah ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Imam Muslim, dalam kitab sahihnya. Beliau menuturkan di hadapan sebagian para sahabatnya, "Ayyukum yuhibbu an yaqdua ila buthan wa ila aqi fa ya'ti kull yawm eh, ayu eh, Nabi SAW mengatakan ayuhibbu ahadukum an yaqdua kull yawm ila buthan atau ila aqi ya'ti minhu binaqatayn qawmawain kata Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa di antara kalian yang berminat untuk pergi setiap hari kemana? Ke Buthan dan Aki. Apa makna Buthan dan Aki? Siapa yang tahu? Siapa yang pernah dengar hadis ini? dua kata unta. Yang dimaksud Nabi SAW adalah dua kata unta. Kayak dia ini minal poteni untuk mendapatkan dua unta min ghairi ismin walakat irahim dua unta gratis dan halal tanpa dosa dan tidak menyebabkan putusnya silaturahim. Maknanya apa? Gratis, halal. Ya. Apa penawaran Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Ditawarin kemana? Dua pakar unta untuk mendapatkan dua unta secara gratis dan halal. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang ada pada saat itu, kira-kira tertarik nggak? Misalnya antum berada di hadapan Nabi, ditawarin begitu oleh Nabi ya? kita Taala. Tertarik kalau kita? Enggak Saya nggak punya kandangnya kalau kita. Enggak usah berpikir panjang, terima jual. Enggak usah diternak, ambil jual. Karena unta kau mawai, dua unta kau mawai itu jenis atau salah satu jenis unta terbaik di dunia. Saya pernah mencari tahu harganya satu unta itu di atas 500 juta. Itu harga beberapa tahun yang lalu. Satu unta 500 juta. Berarti kalau dua unta berapa? Satu miliar. Nabi menawarkan berapa minggu sekali? Setiap hari. Berarti pemasukan antum sebulan berapa? 30 m. 30 M. Ada di sini pemasukan sebulan tiga M? Ada. Tapi nggak mau ria. Hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu Mereka mengatakan, Ya Rasulullah Nahibu dhalik. Wahai Rasulullah kami mau mendapatkannya. Kita tidak mau sehari satu M. Ketika mereka bersiap dan akan bergegas menuju Budha dan Afi, Nabi mencegah mereka. Nabi mengatakan, doa du'a'adu ila masjid saya adalah au yaqra Kita fi kitabillah khairul lahu min وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل para sahabatku jangan tergesa-gesa tunggu dulu tunggu dulu sebelum kalian berangkat ke sana kenapa kita nggak pergi aja ke masjid jadi mereka udah mau pergi ke bukaan dan akhir dicegah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa kalian tidak pergi ke masjid emangnya di masjid ada orang bukan Nabi katakan untuk membaca dan mempelajari dua ayat di dalam Al-Quran. Karena dua ayat di dalam Al-Quran lebih berharga dan lebih mahal dibanding dua unta. Dan tiga ayat lebih mahal daripada tiga unta. Empat ayat lebih bernilai daripada empat unta dan begitu seterusnya lima ayat lebih mahal daripada lima unta, enam ayat lebih mahal daripada enam unta, dan korbannya-korbannya yang berikutnya. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu ngaji yang bisa ditangkap hanya satu ayat berarti pulang membawa pahala yang lebih mahal daripada ya pernah hitungin nggak ngaji satu ayat dua ayat tiga ayat empat ayat Kalau misalnya bapak-bapak ngaji istri nggak ikut di rumah, begitu pulang DDR, atau panggil istri antum apa? Atau nah, masih ini perjakaan. Bingung panggil istrinya apa? Panggil istri sendiri kok bingung? Panggil istri apa? Ya yang oh masya Allah. Cirebon yang mati perorangan jadi jadi misalnya yang atau umi ya gitu ya ini abi pulang bawa oleh-oleh satu m nanti abi bagi-bagi di rumah wah oh, kan senang sampai rumah ajarin tuh ayat kursi gitu. ajarin ayat pertama dalam surat al-ikhlas itu lebih mahal daripada dari Dan para ulama mengatakan, ketika Nabi SAW membandingkan antara satu ayat dengan satu unta itu bukan berarti keunggulan satu ayat Al-Quran hanya sebatas dengan satu unta tidak tapi Nabi ingin menjelaskan bahwa Al-Quran lebih bernilai daripada harta dunia. Karena unta komawen adalah simbol kekayaan pada saat itu. Dan ini dibuktikan dalam surat Yunus ayat 58. Allah berfirman, Kul bifadrillah fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Wahai Muhammad, katakanlah Katakanlah kepada mereka Hendaklah mereka bergembira Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan ini kepada manusia. Nabi memerintahkan kita untuk bergembira. rohu. Hendaklah mereka bergembira. Atas apa? Bifadlillah wa Karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa tafsir dari karunia dan rahmat Allah ini? Banyak orang berpikir maknanya harta maknanya kendaraan, maknanya popularitas, dan ini keliru. Silakan buka tafsir Al-Imam Mujahid tentang ayat ini. Di antara makna ayat ini adalah karunia tafsirnya adalah iman dan rahmat dalam ayat ini tafsirnya Al-Qur'an jadi kita diperintahkan bergembira ketika kita mendapatkan iman atau ketika iman kita bertambah. Dan kita diperintahkan bergembira ketika kita mendapatkan Al-Quran. Ketika kita bisa membacanya, bisa mengkajinya, bisa menghafal dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita diperintahkan bergembira. Allah sebutkan salah satu alasannya dalam ayat huwa khairun mimma Karena iman dan Al-Quran yang kita kaji Yang kita pelajari lalu kita amalkan Itu lebih mahal Lebih baik dari seluruh harta dunia yang mereka kumpulkan Allah Al-Quran yang bapak-bapak ibu sekalian kaji pada hari ini itu lebih baik daripada seluruh harta milik semua manusia. Atau sebagai ahli tafsir mengatakan yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir. Kalau kekayaan kita semua satu masjid ini dikumpulkan berapa kira-kira? Siapa orang terkaya di dunia? Yang kita tahu berapa kepahalannya di akhirat itu berapa? Orang terkaya di dunia siapa sekarang? Orang kafir kan? Nah, yang turun naik itu Taipan dari Meksiko, Carlos Slim. Antum tahu kekayaannya berapa? hampir mencapai 70 miliar US dollar. Miliar US dollar. Itu satu orang. Satu orang. Kalau ditambah dengan yang ranking kedua, Bill Gates itu kan tambah lagi 50 miliar US dollar. Itu baru dua orang di dunia. Allah mengatakan Al-Quran yang kita pelajari itu lebih baik daripada seluruh harta dunia yang dimiliki oleh semua orang. Coba kita renungkan. Kalau kita bisa kerja dari jam 8 atau jam 9 sampai jam 5 untuk mendapatkan gaji yang levelnya jutaan, kita bisa korbankan 8 jam Ya tidak. Kita kerja berapa jam itu? Hah? Dari jam berapa? Antum kerja di mana? Atau di sini bos semua? Hah? Yang sudah sampai saja. Kita kerja berapa jam? Dari jam 8 ya? Ya. Jam 8 sampai jam 5. Jam 4. Sebulan gaji berapa? 20 juta? 30 juta? 8 jam untuk 5 hari 8 kali 5 40 jam 40 kali 4 160 jam ya, ya benar tidak 160 jam kita kerja satu bulan untuk mendapatkan 5 juta rupiah 10 juta rupiah kenapa nggak punya waktu untuk mendapatkan keutamaan satu ayat yang lebih mahal daripada harta dunia Kemana logika matematika kita? Untuk studi kita, kita bisa kasih 160 jam waktu kita sebulan. Tapi untuk satu ayat yang lebih baik daripada harta dunia kita tidak punya waktu sama sekali aneh kita karena akal sehat kita Bayangkan Kalau dalam satu kajian Satu kajian Yang durasinya dua jam Ada satu jamaah Yang dari awal tidur Dari awal tidur Ada Bahkan saya tahu ada orang Begitu ustaz atau syekhnya memulai kajian, dia pun ikut membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu begitu kajian selesai, dia membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi Anggap saja ini orang dari awal pertama tidur ketika di pertengahan kajian dia kaget bangun. Lalu begitu kaget bangun, yang dibawakan sedang eh, yang sedang dibawakan adalah hadis Nabi rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunah subuh lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Akhirnya yang terekam di otaknya hanya hadis itu saja. Karena dari awal sampai akhir tidur kaget bangun dengar hadis itu tapi besok paginya dia praktekkan, berarti dia dapat pahala berapa? Lebih baik daripada dunia dan ini ya Allah. Oh, kalau begitu saya begitu aja Pak Ustaz. Loh bukan. Kalau yang separah itu lebih mendapatkan pahala lebih baik daripada dunia dan sisinya bagaimana yang fokus dari detik pertama sampai detik terakhir. yang ketika pulang oleh-olehnya 10 ayat dalam Al-Quran. Yang ketika pulang ke rumah catatannya itu 10 hadis Nabi SAW Alaihi Wasallam. Sederhana saja. Kalau untuk 10 juta gaji kita per bulan, kita bisa memberikan 160 jam kita, kenapa bekerja di dalam Kemana akal sehat kita? Kemana mati-mati dari dari Kemana ilmu akutansi kita? Kemana ilmu cash flow kita? Nah, kita bisa bekerja, maka kita harus dilatih untuk menuntut ilmu. Nabi Sosra mengatakan apa? Manhumani ba'ad, Hakim dan lain-lain manhumani la yusba'an. Ada dua kelompok manusia yang rakus dan tidak pernah kenyang. dua ini ilmu wa dunia. Penuntut ilmu agama dan pencari dunia. Itu orang yang rakus tidak pernah kenyang. Penuntut ilmu agama tidak pernah merasa kenyang. tidak pernah merasa hafal. Terus haus terhadap ilmu. Haus terhadap ayat Al-Quran haus terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap yang membacakan, yang mengkaji, zatku iman. Bagaimana surat Al-Anfal ayat 2? Ya dzikirallah wa Masih Wa idza tuliyat alaihim ayat zadatuhum iman. Ketika ayat-ayat Allah itu dikaji, dibacakan di hadapan mereka, imannya bertambah, bertambah dan bertambah. Bagaimana mungkin? Bagaimana kita tidak sama? Bagaimana kita tidak rapuh? Karena setiap ikut kajian iman kita bertambah. Dan Nabi menyamakan semangat kita dengan pencari dunia. Karena Nabi mengatakan ini sama. Sebagaimana pencari dunia nggak pernah merasa tidak pernah merasa puas, penuntut ilmu pun tidak pernah merasa puas. Makanya coba antum lihat, bapak-bapak dari dunia pernah nggak ada milioner itu pensiun dini? Enggak. Pas sudah saya sudah 20 juta selesai dan Ingin tambah, ingin tambah, ingin tambah, ingin tambah terus. Karena dia mengatakan dalam hadis Tirmidzi, "Lau kana bin Adam wa min zahabi la kita ila jalahu Apabila anak Adam mendapatkan satu lembah yang isinya emas, dia akan berhenti sampai di sana. Dia akan cukupkan pencarian dia. Dia akan tinggal di situ? Tidak. Dia akan cari lembah emas yang kedua. Lalu ketika ia mendapatkan lembah emas yang kedua, dia akan berhenti. Dia akan resign? Tidak. besar bagi lagi lah salisa. Dia akan mencari lembah yang ketiga. Lalu Nabi mengatakan, Wala la ujau bani Adam ila turab. Dan tidak ada yang bisa mengisi perut anak Adam kecuali tanah. Artinya hasrat itu tidak akan habis sampai dia meninggal dunia. Nah begitu juga cara para untuk ilmu Bahkan terlebih lagi untuk ilmu agama karena ilmu lebih berharga daripada dunia. Ilmu lebih berharga daripada harta dan kita akan baca penjelasan Ibnu Qayyim tentang masalah ini. keluarkan waktu keluarkan waktu dan ini yang dilakukan oleh para ulama kita mereka korbankan untuk ilmu hadirin yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa kesimpulannya ya kita mempelajari keutamaan, keutamaan dan keutamaan menurut ilmu, maka harta kita dan semangat kita akan kembali berkobar Itu meraih dan menggantinya. Maka kiat yang pertama agar semangat itu tetap berkobar adalah mempelajari dan mengulang-ulang lagi keutamaan ilmu dan apa yang saya sebutkan beberapa saat yang lalu hanya wakil dari ratusan keutamaan untuk ilmu yang dijelaskan oleh para ulama kita dan salah satu bukti yang terbaik sekali lagi adalah Miftah dari Sa'adah karya Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala yang kedua menjaga keikhlasan menjaga keikhlasan. Menjaga niat yang seharusnya ia persembahkan kepada Allah. Ia tuntut untuk mencari wajah Allah. Namun orang ini mempelajari untuk mencari dunia, mendapatkan harta, popularitas, nama besar. Karena nanti dia tidak akan mencium aroma surga. salah satu kunci sukses untuk istiqomah. Dan sebaliknya, ketidakikhlasan adalah salah satu kunci kegagalan dalam hidup ilmu agama. Oleh karena itu ulama mengatakan, kunci utama bukan kesadaran, kunci utama bukan kerajinan, kunci Utama bukan daya hafal yang kuat, tapi kunci utama ikhlas. Bukankah ini yang dialami oleh para tokoh Mu'tazilah? Nah, Siapa yang meragukan kecerdasan Wasil bin Aqab? Siapa Wasil bin Aqab? Nah, ketua umumnya Mu'tazilah. Gembongnya, pendirinya. Orang nomor satu dalam Mu'tazilah. Siapa yang meragukan kecerdasan dia? Orang ini cerdasnya luar biasa. Mungkin kita semua nggak ada yang lebih cerdas daripada wakil dan Allah. Wasil bin Hatok itu cadel. Apa? Cadel. Dia tidak bisa mengucapkan huruf oh, R, ro. Tidak ada R dalam bahasa R, Suatu ketika diriwayatkan dalam beberapa buku Eh, kata arus dia ingin dipermainkan oleh teman-temannya ketika ada sebuah event besar di saat manusia berkumpul dia diminta menyampaikan khutbah secara mendadak tanpa persiapan langsung ditembak di tempat didorong suruh kasih khutbah tujuannya apa untuk mempermalukan wakil agar manusia tahu dia cadel tidak bisa mengucapkan huruf ra dan menjadi bahan tertawaan dan omongan orang pada saat itu. Kenapa? Karena kan nggak ada persiapan. Coba bayangkan bapak-bapak sekalian pergi dari rumah menuju masjid untuk sholat Jumat. Tiba di masjid kita pilih saf pertama, iya atau tidak? Sebaik-baik saf untuk laki-laki saf pertama. Ketika jam menunjukkan 11 lewat 55 sudah masuk zuhur belum? Sudah. Khotibnya nggak ada pendapat Ini udah waktu zuhur, khotibnya nggak ada jam 12 khotibnya pun belum datang akhirnya kita ditunjuk cara mendadak untuk jadi khotib Jumat pada saat itu kenapa? karena penampilan dan castingnya yang paling meyakinkan jenggotan pakai gamis wah ini cocok nih jadi syekh padahal belum tentu hafalannya seperti jenggotnya misalnya kan gitu perasaan antum gimana? Gak ada persiapan sama sekali. Gak ada persiapan, gak ada tag. Pak Bapak maju. Kalau Bapak nggak maju kita bubarkan sholat Jumat. Gimana coba? Antum harus naik kan? Perasaan antum gimana? Hah? Gimana? Itu grogi minta ampun. Itu mimbar tuh gemetar. Hmm, gitu kan ngomong udah berantakan udah hafalan menguap lupa grogi nah itulah kondisi yang dialami wasil bin Afal apalagi dia tahu dia punya kekurangan dan dia tidak diberikan kesempatan untuk melakukan persiapan itu groginya kuadrat atau kubik jangan sekalian aku nggak punya persiapan nggak punya retorika suruh khutbah Jumat habis sudah itulah kondisi yang dialami wasil bin Afal tapi mau nggak mau karena sudah didorong dari belakang dia berkhutbah. Dan dan masya Allah khutbah yang menyenangkan sampai diriwayatkan beberapa buku sastra. Dia berkhutbah yang sangat menakjubkan seluruh kata yang ada huruf ro dia ganti dengan sinonim atau persamaan katanya yang tanpa huruf ro Seluruh isi khotbahnya tidak ada huruf ro Allah. bisa buat khotbah seperti itu? Anda kasih waktu antum dua minggu coba buat khotbah tanpa huruf R, bisa nggak? Nggak bisa. Baru mulai saja sudah diskualifikasi dengan rahmat Allah, rahmat R, coret. Oh rahmat apa ya? Oh ya. Kita ganti aja Pak Ustadz ganti. Dengan karunia Allah. Karunia ada R-nya, soalnya. Ini nggak boleh harus ada R. Eh nggak boleh ada huruf R. Dia bisa tanpa persiapan mendadak spontanitas seluruh kata yang ada huruf R dia ganti dengan sinonimnya yang tidak ada huruf R. Keadaannya Itu dari sisi kecerdasan. Dari sisi guru, gurunya Hasan al-Basri. Antum datang pada hari ini, guru antum nuzul zikri, nggak ada apa-apanya. Bukan ulama, bukan orang pintar. Ini gurunya Hasan al-Basri. Tapi menyimpan Gagal istiqomah di dalam dunia ini. Apa sebabnya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan sebabnya secara global. Orang-orang Mu'tazilah utu zakat walam yutu zakat. Orang-orang Mu'tazilah diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kesucian hati. merasa pintar akhirnya mendahulukan akal daripada wahyu Semangat kita ingin membahas jalan Islam Karena ini kunci sukses para ulama kita. Ini kunci sukses Al Imam An Nawawi rahimahullah. Al Imam An Nawawi ulama besar Madzhab Syafi'i. Bahkan dikatakan bahwa beliau adalah ulama nomor satu dalam Madzhab Syafi'i, Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi. Kalau ada ulama Syafi'i yang bisa menyaingi dan menandingi diri beliau, orang tersebut adalah Al-Imam Ar-Rafi'i. Dan di sini terjadi khilaf para ulama Syafi'i, siapa yang lebih afdal, siapa yang lebih utama. Dan sebagian muhakkik Para peneliti Madhab Syafi'i mendahulukan Imam Nawawi. Apa yang membuat Imam Nawawi begitu harum namanya di dunia ilmu? Sampai-sampai kitab beliau yang berjudul Riyadhus Salihin menempati ranking kedua dari sisi penyebaran dan pengkajian di seluruh dunia. Artinya ketika ulama melakukan survei, kitab apa yang paling sering dikaji dan yang paling sering dibahas dan yang paling sering tersebar di seluruh penjuru dunia yang menempati ranking kedua adalah kitab Riyadhus Shalihin. Pernah dengar kitab tersebut? Kitab yang paling eh, sahih setelah Al-Qur'an Sahih Bukhari tetapi yang paling sering tersebar yang paling banyak tersebar dan paling sering dikaji Riyadhus Shalihin bukan Sahih Bukhari. Kitab ini hanya kalah dari satu kitab yang menempati ranking pertama. Kita apa? Kita apa? Kita apa? Kita Allah. Apa kita Allah? Al-Quran. alquran Al-Quran yang paling sering dikaji adalah Ya Bukhari. Dijelaskan salah satu faktor utamanya adalah keikhlasan penulis Ini sangat penjara hari ini. Salah satu yang menunjukkan betapa luar biasanya dalam menjaga hati adalah ketika beliau mendapatkan gelar dari para ulama. Gelar beliau apa? Gelar Imam Nawawi ya? LT. Oh, bukan, bukan LT. terakhir LT. LT mah lewat, nggak ada apa-apanya. Apa gelarnya MA bukan, bukan MA. Selain MA, PHD bukan itu. Muhyiddin. Apa? Muhyiddin. Apa arti muhyiddin? Penghidup agama. Penghidup agama. Jadi karena karya-karyanya begitu fenomenal, seakan-akan agama Islam ini hidup lagi melalui beliau. Ini bahasa hiperbola, bahasa hiperbola. Jadi bergeliat, jadi dakwah bergeliat Mendapatkan gelar ini, kalau bahasa sekarang seperti dapat Nobel. Ini gelar internasional. Kalau antum yang mendapat gelar muhyiddin kira-kira perasaan antum orang zaman sekarang dapat penghargaan, perasaannya gimana? kan biasanya kalau dapat penghargaan kan suruh kasih kalimat kan? Saya berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada manajer saya, penggemar-penggemar saya. Kan begitu orang zaman sekarang kalau dapat penghargaan. Cuma kita lihat apa yang diucapkan Imam Nawawi ketika dapat penghargaan ini. Beliau menyebutkan sebuah kalimat yang layak ditorehkan dengan cinta emas dan masih terngiang-ngiang di telinga para ulama sebagaimana yang diriwayatkan Imam Sahawi. Al Imam Nawawi mengatakan fi man Aku tidak halalkan, aku akan tuntut sampai hari kiamat orang yang memberikan aku gelar mu'min yang memberikan selama untuk sampai hari kiamat oleh Imam Nawawi. Kita syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Imam Nawawi mau tuntut orang itu. Kenapa Ustaz? Karena Imam Nawawi sadar betapa beratnya menjaga keikhlasan. Semakin tinggi gelar seseorang, semakin mudah atau berat untuk ikhlas yang berkali lagi saya yang berpotensi sombong dan ria, yang punya prestasi atau gelar atau yang nggak punya gelar dan prestasi. Yang berpotensi ria dan sombong, yang ranking satu dari depan atau yang ranking satu dari belakang. Yang berpotensi ria atau sombong, yang mendapatkan gelar S3 atau gelar SD. Orang gelar S3 apa lagi yang mau disombongin? nggak punya perasaan kalau masih sombong juga. Semakin tinggi gelar seseorang, semakin berat untuk menjaga kejahatan Semakin sulit untuk menjaga ketawaduan dan itu dipahami dengan jeli oleh Al Imam An-Nawawi. Oleh karena itu ketika sebagian orang gembira ketika mendapatkan gelar, ketika mendapatkan penghargaan, Imam Nawawi justru bersikap sebaliknya. Ma aj'alu fi hillin man laqabani mu'idin. Aku tidak halalkan Oleh karena itu Hisham bin beliau pernah mengatakan, "Wallahi inilah la atati wa an an aqula." Demi Allah aku tidak berani mengatakan aku aku pernah belajar hadis sehari saja ikhlas karena Allah. Bagaimana diterapkan Imam Az-Zahabi dalam Syiar Alam Mubala? Imam Zahabi mengatakan bahwa Hisham dan ulama besar di masa Imam Ahmad Beliau pernah mengatakan, aku tidak berani menyatakan aku pernah belajar menuntut ilmu hadis satu hari saja ikhlas karena Allah. Sebuah kalimat yang sekarang diobral oleh lisan manusia. Kan begitu. Orang yang sekarang dikit-dikit ikhlas, dikit-dikit ikhlas, dikit-dikit ikhlas. Pak Bapak tadi ngaji ikhlas nggak? Ya ikhlas, masalah ikhlas. Kan begitu. Kemarin ngaji ikhlas kok Ya ikhlas, alhamdulillah ikhlas. Itu kata-kata ikhlas mahal dari kita para ulama. Sekarang maksiat aja mengklaim ikhlas. Iya enggak? Iya. Sekarang orang maksiat punya ikhlas. Buktinya di dunia sogok menyogok. Ketika ada orang kasih ke oknum, nih Pak, buat bapak dan istri kampung. Apa pertanyaan dia? Ikhlas nggak nih? Iya enggak? Benar nggak? yang bilang benar nanti saya tertuduh lagi <laughs> begitu ya. Iya kan di dunia itu sih Ditanya dulu ikhlasnya kalau nggak ikhlasnya nggak mau ambil. Oh ikhlas lah ikhlas. Padahal nyogok, nggak ada orang nyogok ikhlas tuh nggak ada. Nyogok tuh udah pepet. Kalau udah nggak ada jalan lain, baru sebagian orang berpikirnya lo pasti ditanya lagi ikhlas atau enggak. Allah. ketika ditanya, apakah anda, apakah engkau selama ini ikhlas subhanallah? Pemilik kitab musnad pernah dipenjara dan disiksa karena mempertahankan ideologi dan akidah tentang Al-Quran. Ditanya, selama ini ikhlas apa enggak? Kalau aku ditanya itu jawabannya apa? Ikhlas ya. Imam Ahmad mengatakan amal ikhlas bahwa aziz. Ada pun keikhlasan itu perkara yang berat. Ada pun saya tanya berusaha kekuatan itu Imam Bukhari, muridnya Imam Syafi'i pernah disiksa tapi tidak berani memberitanya Imam. Makanya nama beliau harum pada detik ini. Beliau istiqomah sampai mati. Kalau mana kita ingin kita jaga ikhlas dan syariat kita. Harapkan keutamaan dari Allah. Jadi keutamaan-keutamaan yang sudah kita baca, yang wakilnya beberapa saat yang lalu kita bahas, itu yang menjadi pedoman kita, motivasi kita, bukan pujian manusia, bukan sandungan manusia, bukan dunia yang ditawarkan oleh manusia. Jadi ridho Allah. akhir akhir Ini tiada yang kedua. Tiada yang ketiga. membaca sirah perjalanan para ulama kita dalam menuntut ilmu. Bagaimana kisah-kisah mereka ketika mereka membaca Al-Quran Ketika mereka datang ke majelis taklim Ketika mereka berkorban Ketika mereka meluangkan waktu untuk menuntut ilmu agama Karena membaca sirah mereka membaca perjalanan hidup mereka, membaca kisah-kisah heroik mereka dalam dunia ilmu itu akan menggugah, akan memberikan semangat karena membaca kisah-kisah orang terdahulu akan memotivasi kita sebagaimana yang Allah firmankan di surat Yusuf di ayat terakhir laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab Sesungguhnya di dalam kisah-kisah mereka ada pelajaran. Ada pelajaran bagi orang yang berpikir dan menggunakan arah sehatnya untuk ulil albab. Nafaskan di kota ini, dalam kisah orang-orang terdahulu, para nabi, para rasul. Lalu selanjutnya ada itu yang umumi lafaz. Parameternya itu keumuman redaksi ayat tersebut. Kita umat-umat terdahulu. Itu ada pelajaran. Surat Yusuf ayat 111. Nah bukan bagaimana para ulama mengkaji bagaimana nasihat-nasihat mereka, bagaimana kata mutiara-kata mutiara yang meluncur dari lisan mereka dalam masalah ini. Maka kita akan semangat, kita akan berjuang, kita akan berusaha mati-matian. Apapun di sukses mereka, baca para tiara mereka tersebut karena di dalam kita luar biasa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baca bagaimana mereka menjelaskan tentang semangat belajar. Yahya bin Abi Katsir mengatakan, "La yunalul ilmu bi rahatil jahl." Ilmu itu tidak akan bisa didapatkan dengan jasad atau tubuh yang biasa istirahat. Jadi ilmu tidak akan bisa kita dapatkan dengan tubuh yang biasa istirahat, dikit-dikit istirahat, dikit-dikit tidur, dikit-dikit nongkrong, dikit-dikit santai, tidak bisa. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah mengatakan sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam Muqaddimah Al-Majmu' Syarah Muhadzab Imam Syafi'i mengatakan la yatlubu la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa izin nafsi fayuflih. Tidak ada seorang pun yang berhati eh, tidak ada seorang pun yang mengejar ilmu ini dengan kekayaannya, kekuasaannya, kesombongannya lalu dia akan sukses dalam ilmu jadi sekaya apapun kita, kita tidak akan bisa jadi orang alim dengan kekayaan kita. Karena ilmu tidak bisa dibeli dengan harta. Oke, Anda bisa membeli seluruh buku dengan harta Anda, tapi Anda bukan orang yang berilmu. Kita bisa membuat perpustakaan terbesar di Cirebon dengan uang kita. Tapi apakah kita langsung menjadi orang paling alim di Cirebon? Tidak. Harus kerja keras. Walakin man talabahu bi wa dhiqil wa khidmatil ulama aflah. Namun orang yang mempelajari ilmu agama dengan penuh ketawaduan, gak sombong dia. Tawadu, merendah. Setiap ada kajian dia datang walaupun dia pernah dengar isi kajian tersebut, materinya sudah dia kuasai tapi dia tetap datang dia tawaduk di hadapan Allah dan Rasulnya tawaduk di, di, di hadapan firman Allah dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang akan berhasil lalu wazifil aish dengan hidup yang sempit hidup yang jauh dari leha-leha hidup yang jauh dari peristi, eh, dari istirahat, kenyamanan. Maka dia akan berhasil. Bukan berarti harus miskin tidak. Mungkin dia kaya, tapi karena saking sibuknya belajar, saking sibuknya menghafal, saking sibuknya mendatangi majelis ilmu, dia tidak bisa atau dia nggak sempat menikmati fasilitasnya. Mungkin dia punya mobil mewah, tapi karena Waktunya dihabiskan untuk membaca Al-Quran, hafalin hadis, datang ke majelis ilmu. Dia tidak sempat untuk berjalan-jalan dengan mobil mewahnya. Dia mungkin punya tiket promo pergi ke sebuah hotel bintang lima, Tapi karena sibuk mengkaji, akhirnya dia tidak sempat pergi ke hotel-hotel seperti itu. Ini bukan berarti harus miskin, tetapi kehidupannya itu benar-benar ia curahkan kepada ilmu kerja keras. Totalitas Wahid khidmatil ulama kata Imam Syafi'i. Lalu dia berkhidmat kepada ahli ilmu. Kita harus berkhidmat kepada guru-guru kita, kepada syekh-syekh kita, kepada ulama-ulama kita. Kita tidak boleh kurang ajar dengan mereka. Kita tidak boleh sombong di hadapan mereka. Kita tidak boleh lupa jasa-jasa mereka. Maka itu yang akan sukses. Jadi ulama secerdas Imam Syafi'i saja mengatakan, kalau Anda terlalu banyak istirahat, Anda tidak akan sukses di dunia ilmu. Anda harus rajin, Anda harus pasti datangi majelis ilmu, datang terus, istiqomahlah, maka kita akan sukses. Ah kalau saya mah istiqomah aja jadi orang awam Pak Ustaz. Jangan bilang seperti itu. Bukankah semakin banyak ilmu kita derajat kita semakin tinggi di hadapan Allah? Ingatlah kita surat Al-Mujadilah ayat 11? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Jadi semakin banyak ilmu kita, derajat kita semakin tinggi di hadapan Allah. Nah, itu tidak akan bisa didapatkan kecuali kita rutin ngaji, rutin datang ke banyak majelis taklim. Tidak mungkin dengan santai, dengan duduk hanya mengandalkan radio tidak akan bisa menambah ilmu kita. Dan kalau ilmu kita tidak bertambah, derajat kita tidak akan naik di sisi Allah. Harus kerja keras. Dan ingat keutamaannya, ketika kita harus berjalan, saat misalnya kita naik angkot turun di depan jalan sana lalu jalan ke masjid ini. Ingat hadis Nabi SAW bahwa kita akan dapat pahala ibadah haji. Maka itu akan memperingan langkah kita. Derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap usaha kita bernilai pahala. Itu luar biasa. Makanya Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan, "Baqitu sanatain la dan bi 'alal ard." Aku pernah dua tahun tidak pernah sengaja tidur di atas kasur. Dua tahun. Imam Nawawi pernah mengalami masa dua tahun tidak pernah sengaja tidur di atas kasur. Kalau tidur itu sambil duduk karena terlalu capek. Kalau tidur itu karena ketiduran. Belajar sampai jam 2 malam, belajar sampai jam 3 malam, akhirnya ketiduran Lalu bangun lagi tiap mulai dua tahun seperti itu. Tidak sengaja tidur. Setiap tidur pasti karena ketiduran. Oh sama dong kayak saya kok. Saya juga suka ketiduran kalau nggak ditali. Ketidurannya mungkin sama, tapi kondisinya beda. Imam Nawawi satu hari dua belas majelis. dua belas majelis setiap hari. Lalu setelah selesai 12-12-nya baru dikaji lagi, dibaca lagi, dihafalin lagi. Nah, pada saat itulah beliau ketiduran. Antum sehari berapa majelis? Eh, 11? 10? Kalau udah 11 baru wajar ketiduran. Adapun kalau cuma sekali, itu durasinya cuma 2 jam. Masukkah dia katakan kita katakan kita sama dengan Imam Nawawi rahimahullah. 12 bayangkan selama dua tahun tidak pernah sengaja tidur tidurnya baca gitu baca ngantuk tidur terus pakai saya baca lagi dua tahun coba kira-kira berapa berapa lama 12 majelis dalam satu hari Oleh karena itu kita harus bertahan. Usaha kita tuh nggak ada apa-apanya. Makanya ada masyair, Syekh Walid, salah satu murid Syekh Albani rahimahullah yang pernah datang ke Indonesia, yang penulis buku Isbal, Antum pernah baca nggak buku Isbal, Tanpa sombong. Itu salah satu uh, uh, buah karya Syekh Walid. Dan beliau lebih lama belajar dengan Syekh Albani daripada Syekh Ali Hasan, lebih senior dalam belajar dengan Syekh Albani walaupun namanya e, lebih di, e, kurang terkenal bagaimana dikenalnya misalnya Syekh Ali Hasan hafizahumullah. Nah, beliau itu itu nggak suka melihat jamaahnya tidur. Karena harus semangat. Makanya kalau kajian beliau selalu bawa pistol air yang dipokal. Segini. Pokoknya panitia harus siapkan pistol air yang segini. Ketika ada tidur, tembak dan telah kenanya sampai ujung sana bisa. Ah, bisa. Benar. Tapi beliau nggak marah. Beliau nggak pernah marah. Beliau nggak pernah ngata-ngatain, emosi tidak, tapi langsung tembak. Dan kita seneng gitu, puas kalau ada teman kita yang ketembak. <laughs> Karena gak di suasana ger gitu itu kalau ketenak wajahnya langsung basah kuyuk e, buku langsung basah sudah. Jadi dan tembak bidikannya tepat karena pengalaman. Gitu. <laughs> Jadi muka basah, buku juga basah. Karena daurah beliau itu susah. Daurah beliau itu mengkaji saya Muslim tiga minggu tamat. Nah, saya Muslim tiga minggu tamat. Nggak sampai sebulan kajiannya dari jam ba'da subuh sampai jam 9 atau sampai jam setengah 9 sampai jam 9 lalu sarapan mandi nanti jam setengah 10 atau jam 10 mulai lagi sampai zuhur lalu istirahat tidur siang ba'da, ba'da asar sampai jam 9 ba'da asar sampai jam 9 pernah itu kajian ba'da asar sampai jam 9 malam dan duduk sendirian sendirian begitu seterusnya. Dan peraturan beliau eh, murid-murid dawro itu nggak boleh pakai bangku. Jadi harus lesehan begini. Bayangkan. Duduk begitu dari akar sampai jam 9 kan lumayan tulang punggung. Ya. Tapi beliau baiknya temnya boleh eh, boleh bebas. Jadi antum mau duduk gaya apa aja boleh. Asal nggak boleh pakai bangku. Jadi mau nunggi, mau roll ke depan, roll ke belakang terserah. Asal jangan pakai bambu. Itu berat sekali. Jadi kan ada yang tidur tembak, tembak, tembak. Ya mungkin bisa diterapkan di cerobong sekalian. Ya. <laughs> ya Harus semangat hadirin langsung aja jemaah. Bisa dilakukan oleh Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Bayangkan, dua tahun seperti ini. Dua tahun melakukan hal demikian. Ja'far dulu ya salah satu murid Al-Imam Ali bin Madin, beliau mengatakan kunna na'khudul madrisa fi madrisi Ali bin Madin, Waktal asri yauman li madrisi ghad dahulu kita kalau ngaji ke kajiannya Ali bin Madini maka kita tiba di lokasi kajian waktu asar tiba di lokasi kajian waktu asar dan kajian dimulai besok pagi maka Allah Allah minal majlisi mau dianna nanti, karena kami khawatir kalau kami datangnya besok pagi kami tidak mendapatkan tempat yang nyaman untuk mendengar. Kami nggak mendapatkan tempat yang nyaman untuk mendengar. Saking semangatnya saking bergairah orang ngaji itu datang hamil satu persis mau nonton final sepak bola jadi kalau orang nonton bola aja bisa datang hamil satu kenapa kita ngaji nggak bisa karena nggak kebagian sama harus ngantri hamil kalau nggak nggak kebagian tiket kan begitu kalau mau nonton nah, dunia majelis taklim para ulama juga demikian kalau nggak datang cepat nggak kebagian Makanya datang hamil satu. Siapa di antara antum yang datang ke sini kemarin? <laughs> kalau di Indonesia ini kebalikan ya, Justru kalau mau datang, eh, mau dapat tempat paling dekat dengan pusat datang terlambat. Ya enggak? Karena ketika dia datang terlambat, dia terpaksa harus duduk di depan. Karena yang kosong tinggal di depan. Karena begitu orang datang nyari yang jauh, yang jauh di sini, yang deket nyender dan sebagainya. Tapi ini bukan nyindir ya, bukan. <laughs> Iya, ini nyender. Ya kalau sakit nggak ada masalah, kan nggak nggak. Iya. Imam Ahmad bin Hambal itu pernah menceritakan bagaimana beliau mengaji dulu, datang ke majelis taklim ketika beliau mau berangkat dari rumahnya, waktu itu beliau masih muda, beliau masih tinggal bersama orang tuanya. Begitu beliau mau berangkat, apa dicegah oleh ibunya? Kata ibunya, wahai Ahmad, nanti dulu. Hatta yu'adzinan nasu au hatta yusbihu. Wahai Ahmad, tunggu dulu. Janganlah engkau pergi ngaji beliau mau pergi ke majelisnya Abu Bakar bin Ayyash. Salah satu ulama besar Abu Bakar bin Ayyash. Beliau mau pergi ke majelis tersebut. Kata ibunya, jangan pergi dulu. Santai dulu, tenang dulu, sarapan dulu. Sampai manusia mengumandangkan azan subuh dan masuk pagi. Paham tidak? Jadi beliau mau berangkat itu sebelum subuh. Saking semangatnya, jadi kajian jam 9 sebelum subuh udah mau berangkat ditahan sama ibunya. Mau Ini belum subuh. Duduk dulu, ngepek dulu, ngopi dulu. Nah dengar suara azan subuh silakan berangkat deh. Saking semangat semangat. Mau berangkat sebelum subuh. Akhirnya diterapkan. Bisa nggak? Jadi kalau mau, mau ikut kajian ustadz apa mulai jam 8 berangkat sebelum subuh. Nah, semangat semangatnya nggak sabar. Ibnu Qasim, muridnya siapa? Al Imam Malik bin Anas, salah satu murid senior di samping Ibnu Wahab ya, Ibnu Qasim agar bisa belajar nyaman dengan Imam Ahmad, eh, Imam Malik itu setiap sahur sudah standby di depan pintunya Imam Malik. Setiap sahur. Menunggu Imam Malik buka pintu untuk berangkat ke masjid. Nah, sepanjang perjalanan menuju masjid, disitulah Ibnu Qasim bertanya dan belajar dari Imam Malik. Kenapa? Karena kalau di majelis umum nggak bebas, nggak puas nanyanya, karena kan muridnya banyak. Ya tidak. Muridnya banyak, tidak bebas. Oleh karena itu agar bebas, dia samperin ke rumah Imam Malik sahur. Sudah standby di depan rumah Imam Malik. Imam Malik buka pintu, pergi ke masjid, jalan. Hanya baca buku, baca kitab dan seterusnya. Dan beliau lakukan itu setiap hari selama 17 tahun setiap hari 17 tahun tahu keutamaan menuntut ilmu agama nggak kuat jadi dan selain duduk di, mas, di majelis di majelis juga di sahur juga coba siapa di antara kita seperti ini sebelum subuh sudah standby di depan rumahnya Ustaz Pohar, Ustaz Arif, Ustaz-Ustaz yang lain di sini. Tungguin aja, begitu ini beda makanya ya. Ya para ulama kita semangat semangat. Ya. Nah, mereka meresapi keutamaannya karena mereka adalah orang yang sangat cinta dengan Nabi SAW. Mereka yakin ini jalan pintas menuju surga. Ini akan mengangkat derajat. Ini lebih baik daripada harta dunia. Saya ingin bertanya kepada antum, kalau misalnya ada orang yang akan kasih 5 juta asal antum standby di depan pintu rumahnya setiap subuh, antum standby nggak setiap subuh? Standby 5 juta, tapi kalau untuk Al-Quran nggak ada standby. Kita sudah sepakat, Al-Quran dan hadis lebih mulia daripada harta. Mungkin kita belum sampai derajat seperti itu, tapi paling tidak majelis taklim Usah-usah kita yang mengajarkan sunnah Nabi SAW, yang mengajak kita kembali ke yang para sahabat jangan sampai kita meninggalkan. Kita harus kejar. animo menghadiri kajian rutin harus seperti animo menghadiri e, tablik akbar seperti ini atau kajian-kajian tematik seperti ini. Kenapa? Cek. cek cek cek cek check, check. ilmu kita bertambah yang membuat ilmu kita semakin tinggi dan derajat kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan Al Imam Zahabi mengatakan kalau Imam Ahmad ngisi kajian yang hadir berapa orang? Kom satu ala lima ribu orang. Itu kajian rutin setiap hari. Karena kita tahu keutamaan menurut ilmu apa? Kalau untuk jutaan rupiah kita rela tadi 8 jam Kok menurut ilmu nggak bisa? Kenapa seminggu sekali tidak bisa? Kenapa seminggu tiga kali tidak bisa? Apalagi antum hidup di kota yang nyaman seperti Cirebon. Kalau di Jakarta nggak mungkin bisa seperti ini. Maksudnya aja dua jam. Iya. Jakarta mendingan Jakarta Timur Bandung daripada Jakarta Timur Jakarta Pusat kan. Rumah rumah orang tua saya di Pondok Kopi, mendingan Pondok Kopi Bandung atau pondok kopi Celenyi daripada pondok kopi Tamrin. Apalagi jam pergi kantor. Nah, kena macet. Kalau langsung di sini habis kerja masih bisa pulang dulu lalu pergi ke majelis taklim ba'da maghrib. Orang Jakarta susah. Kalau sudah kerja kemungkinan nggak bisa ikut kajian ba'da maghrib karena nggak sampai gitu. Sampai rumah baru jam 8 malam, baru jam 9 malam pulang uh, selesai kerja misalnya jam 4 jam 5 sebelum maghrib sudah sampai rumah Ma maghrib sudah bisa di masjid nyaman sekali jangan jangan menjadi saat karena ini adalah praktek para ulama kita mereka mereka pergi sebelum subuh untuk menghadiri majelis majelis ini dan kemiskinan bukan halangan bagi mereka mereka rela mengorbankan apapun agar bisa ngaji karena mereka tahu bahwa ilmu lebih berharga daripada harta, ilmu lebih berharga daripada dunia. Mereka akan korbankan apa yang bisa mereka korbankan untuk mendapatkan ilmu. Makanya Al-Imam Syu'bah bin Hajjaj mengatakan man talabal hadis akhlak. Barang siapa yang menuntut ilmu hadis, dia akan bangkrut. Apa maknanya? Modalnya banyak, Kan harus transport, harus bayar angkot, harus beli buku, dan seterusnya. Dia akan mengeluarkan uang. Tapi itu nggak ada masalah, karena Allah akan ganti. Al-wasailah akamul maqasid. Setiap setiap sarana yang kita keluarkan itu hukumnya seperti hukum tujuan. Pahalanya seperti menuntut ilmu agama. Makanya mereka tidak ragu-ragu dan mereka mau berkorban apa saja. Dan ini bukan isapan jempol belakang. Syu'bah bin Hajjah rahimahullah Beliau mengatakan bi'tu tisa umi bisa berarti dananir. Aku saja itu pernah menjual baskom-baskom dan ember ibuku sehingga totalnya 7 dinar. Untuk biaya ngaji, beli buku. Jadi ketika mau ngaji, nggak ada duit buat baskom, ada baskom jual baskom. Siapa di antara sudah menjual baskom-baskom ibunya? Atau ember-ember istrinya? Bi, ember kita mana? Jual. Loh, kenapa? Ikut kajian. Nah, begitu. Subhanallah, aduh, jual bakso, jual ember. Rabi atau Ra'i, gurunya Imam Malik, Rabi bin Abi Abdurrahman, atau yang biasa dikenal dengan Rabi atau Ra'i. Dan ini diikuti oleh muridnya Imam Malik. Kalau mereka berdua nggak punya uang untuk menuntut ilmu agama, apa yang mereka berdua lakukan? Mereka naik ke atas rumah mereka, lalu mereka ambil genteng, mereka jual genteng rumah mereka untuk biaya Menurut ilmu Jual genteng, gak ada alasan, gak dikit-dikit udur, dikit-dikit udur, dikit-dikit gak punya uang, gak punya tumpangan. jual genteng. Siapa diantara kita sudah jual genteng rumahnya? jual genteng rumahnya ya, bukan rumah kontrakannya. Jangan salah ya. Rumah kontrakan nggak boleh dijual, itu bukan rumah kita. Hisham ada mesti, seorang anak muda yang pada akhirnya akan menjadi salah satu syekhnya Imam Bukhari dan Abu Daud rahimahumullah untuk bisa ngaji di majelisnya Imam Malik bapaknya harus dua rumah bapaknya harus dua rumah dan ini biasa Al Imam Ibnul Jauzi itu jual dua rumah Ibnu Jauzi, namanya sering kita dengar kan, itu modalnya dua rumah. Emangnya jadi ulama modalnya kecil apa enggak? Habis-habisan mereka. Nah, kita kembali ke Hisham Damashni, rahimahullah. Ketika sampai di majelisnya Imam Malik, yang namanya anak muda itu kan suka banyak bertanya, kurang belum paham adab kapan bicara, kapan diam, kapan menyanggah, kapan membiarkan gurunya berbicara, di akhirnya dia buat kesalahan. Dan kesalahan itu menyebabkan dia dipukul 15 kali oleh asistennya Imam Malik. Makanya dunia ilmu kan dulu kan keras ya, iya nggak? Ingat nggak dulu waktu kita belajar-belajar ngaji, ya kan? Bedaan orang dulu sama orang sekarang beda. Kalau dulu kan rotan, rotan kan gitu ya. Ngalamin enggak? Dulu waktu kita muda tuh, waktu eh, kita muda, emangnya udah tua. Dulu waktu zaman-zaman dulu lah gitu ya. Kan orang dulu demikian. Ya, nah makanya begitu juga pada saat itu Imam Malik meminta asistennya untuk memberikan hukuman fisik kepada Hisham 15 kali pukulan. Dalam riwayat 17 kali itu Hisham kecewanya luar biasa. Tersinggungnya luar biasa. Hisham mengatakan, dalam tadi, wahai Imam Malik, engkau baru saja mendolimi diriku. Tapi Hisham fair beliau bicara di depan, bukan ngambek di belakang tidak. Para ulama nggak ada yang ngambek. Jadi kalau melihat gurunya salah, bicara di depan, bukan bicara di belakang. Dan kita bisa pahami kenapa Hisham itu kecewa. Beliau katakan ba'a untuk bisa ngaji sama antum. Ini bapakku udah jual rumah, terus sampai di sini aku digebukin. Coba bayangkan perasaan antum gimana? untuk datang ke majelis seorang ustaz antum jual rumah. Eh sampai di majelisnya antum diomelin. Kira-kira sakit hati enggak? Enggak. Oh, antum hebat hebat semua. Enggak salah maksudnya. Rasanya sakit. Tapi dia gentle. Dia kesatria. Ketika tidak suka, dia merasa dizalimi, dia bicara di depan. Ini yang harusnya kita praktekkan. Ketika kita tidak suka, kita merasa kecewa, kita merasa guru kita misalnya melakukan hal yang keliru, silakan kasih masukan di depannya, bukan di belakangnya. Apa kata Hisham? La aj'aluhu fi Aku tidak akan halalkan. Aku akan tuntut sampai hari kiamat. Masya Allah. Mau ditutup sampai hari hari kiamat. Bagaimana respon Imam Malik? Lihat bagaimana kesatrianya Imam Malik. Kata Imam Malik, "Fama kafaratuhu?" Iya. Saya sadari saya salah. Kalau begitu, kira-kira kafaratnya apa ya? Kafarat itu apa? Kompensasinya apa? Apa yang membuat engkau bisa memaafkan kesalahan aku? Padahal Imam dalam hijrah Padahal beliau nggak butuh murid. Kalau beliau mau jaga gengsi dia katakan saja, kalau ente nggak suka cari guru yang lain aja. Orang muridnya ribuan dan imam di eh, Hisham belum jadi imam, masih anak muda. Kami lihat para ulama, ketika mereka salah dan aku yang mereka salah. sih. Iya, saya salah. Apakah syaratnya? Kalau antum jadi Hisham, antum minta. Nah, beli rumah, ganti rumah segala alat minta ngasih jambal nah ini enak serta fasilitas ketika melihat gurunya salah dan dia tuntut gurunya justru itu kesempatan untuk menggali ilmu gurunya karena kalau tidak dengan cara ini belum tentu Imam Malik mau ngajarin dia orang kesibukannya pada ulama besar, murid-muridnya saja sudah pada ulama, apalagi ini yang masih anak muda. Ini pelajaran. Jadi kalau antum tertinggung, antum merasa didolimi oleh ustaz antum, setelah dengar kisah Hisham ini kira-kira sikap antum apa? Eh? Ustaz ajarkan anak arba'in nawawiyah. Pokoknya kalau antum nggak ajarin, anak nggak kan sampai hari kiamat. Mau nggak mau kan diajarkan arba'in nawawiyah. Ajarkan anak tafsir surat Al-Fatihah. Jadi kalau antum kecewa sama ustaz, itu acaranya. Bisa kira-kira. Gitu. Itulah kalau ulama Mereka rumah dijual untuk bisa ilmu. Semua waktu mereka habis untuk ilmu dan mengamalkan ilmu. Said bin Jubair, salah satu murid yang disukai oleh Ibnu Abbas, kalau sedang jalan bareng sama Ibnu Abbas dan sedang tidak bawa buku catatan, maka dia akan catat di pelana tunggangannya. Pokoknya dicatat di dalam. Keesokan paginya ketika ketemu buku disalin lagi di buku catatan. Semangat nah, dalam menuntut ilmu oleh karena itu pelajarilah sirah mereka, pelajarilah kisah-kisah mereka, maka kita akan termotivasi dan dan tidak ada kata terlalu dalam. Dan maksud kita menyampaikan ini bukan berarti kita harus jadi ulama, tidak. Tapi kita harus selalu memperbaiki kualitas ilmu kita sehingga derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah tiga kiat agar semangat menuntut ilmu tetap bergelora di dalam diri kita. Dan ini adalah sebuah nasihat yang sangat minim, sangat penuh dengan kekurangan dari seseorang kepada saudara-saudaranya di Cirebon dan kita. Dan saya eh, sangat gembira sekali diberikan kesempatan untuk berpakat dengan antum semua. Semoga apa yang terjadi ini bermanfaat dan bisa memotivasi kita dan kita bisa kita menjawab wasallallahu alaihi Nabi Muhammad ala